malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab eh, Usul min Ilmi Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan uh, al-khabar atau hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau rahimahullahu taala pada uh, bab al-akhbar pada subjudul aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Jenis-jenis khabar ya, khabar jika ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkan khabar itu. Nah, ya ada istilah-istilahnya. Kata beliau rahimahullah, yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsam khabar itu ya terbagi menjadi tiga jenis jika ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkannya. Nah, yang pertama marfu'un. Yang kedua wa mauqufun wa maqtu'un. Atau marfu'in wa mauqufin wa maqtu'in. Ya, ada yang disebut dengan istilah khabar yang marfu' atau khabar yang mauquf atau khabar yang maktu. Ada tiga jenis, marfu, mauquf dan maktu. Awalan kita beliau fal marfu'u sesuatu yang marfu' khabar yang marfu' itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqi haqiqatan atau hukman. Khabar yang marfu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki atau secara hukum. Nah, Masya Allah Ta'ala ini terbagi menjadi beberapa jenis atau uh, dirinci oleh beliau rahimahullah taala fal marfu'u hakikatan hadis atau khabar yang marfu' secara hakiki adalah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu ucapan nabi atau perbuatan beliau atau takrir ya persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam itu yang hakiki secara hakikat langsung Eh, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau persetujuan beliau. Nah, wal marfu'u hukman, adapun marfu' secara hukum, ya, ma udhifa ila sunnatihi au ahdihi au nahwi dzalika mimma la yadullu ala mubasharatihi iyyahu. Adapun marfu' secara hukum adalah khabar yang disandarkan kepada sunnah beliau atau disandarkan kepada zaman beliau atau yang semisal dengannya yang menunjukkan eh, beliau tidak langsung melakukannya. Nah, wa minhu qaulus sahabi. Di antaranya seperti ucapan seorang sahabat, "Umirna au nuhina." Kami dilarang begini atau kami dilarang begitu. Nah, ini eh, kalau ada sahabat mengatakan umirna bikaza wa kada, kami diperintahkan untuk melakukan begini dan begitu. Berarti apa? Berarti itu adalah hadis marfu' tapi secara hukum. Nah, secara hukum. aunahuhima atau eh, aunahuhuma atau isi misal dengannya. kau bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma seperti contohnya ucapan sahabat Abdullah bin uh, Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, Kata beliau, umirna umiron nas umiron nasu ayyakuna Nah, umirun nasu yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, manusia diperintahkan ya untuk menjadikan akhir dari perjumpaan mereka di Masjidil Haram adalah di Bait Al-Bait, yakni di uh, mana? Masjidil Haram uh, di Ka'bah nanti di Ka'bah. Illa annahu khuffifa anil haid. Akan tetapi itu diringankan untuk orang yang haid. Ini wanita yang haid. Maksudnya kalau kita e, eh, umroh, kalau kita umroh atau haji, maka diperintahkan untuk perbuatan terakhir yang kita lakukan itu adalah tawaf di eh, Baitullah, tawaf di Baitullah. Nah, jadi kata Ibnu Abbas umirna, umiron umiron nasu, manusia diperintahkan. Ya, siapa yang perintahkan? Ya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut sebagai hadis yang marfu secara hukum. Ya. um wa ummi atik wa um ummu atiyah wa ummi atiyah dan juga contohnya adalah uh, ucapan ummu atiyah kata beliau nuhina anittiba'il janaiz kami para wanita dilarang untuk mengikuti al janaiz ya, jenazah Nah, walam yu'zam alaina atau walam ya'zim alaina akan tetapi beliau tidak menjazamkan hal tersebut yang tidak tidak dilarang dengan keras ya maka sebagian ulama menyebutkan eh, wanita itu dilarang ya, diharamkan untuk mengikuti jenazah sebagian mereka berpendapat tidak diharamkan tapi dimakruhkan nah dilarang tapi tidak dilarang dengan larangan yang sangat keras nah jadi ini seakan-akan yang melarang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini uh, ucapan kami dilarang atau kami diperintahkan itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan istilah apa? Istilah umirna atau uh, afwan uh, istilah hadis marfu secara secara hukum. Kalau hadis marfu secara hakiki yaitu tadi perbuatan Nabi atau ucapan Nabi atau takrir persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua kata beliau rahimahullah taala wal mauqufu hadis yang mauquf atau khabar yang mauquf. Ma udhifa ila sahabi. Ma udhifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukmur hukmur raf'i. Nah, wa huwa hujjatun 'ala al-qawl ar-rajih. إلا nassan aw qawla أو akhar صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما minhuma. Nah, kata beliau jenis yang kedua, hadis yang kedua atau khabar yang kedua, yang tadi pertama marfu. Yang kedua adalah hadis mongkuf Apa itu hadis mongkuf Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat walam yasbut lahu hukmur raf'i, tapi tidak valid uh, hukum marfu'nya. Kalau valid hukum marfu'nya berarti uh, jenis yang pertama tadi. Nah, tapi ini tidak valid. Ya, hanya sampai pada ucapan sahabat saja. Ya. Jadi ucapan itu memang dari sahabat bukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa hujjatun ala qaulir rajih dan itu adalah hujjah ya. Hal ini adalah hujjah menurut pendapat yang rajih. Ada khilaf di kalangan uh, para ulama tentang apakah ucapan sahabat itu adalah hujah. Ya. Ada perselisihan di kalangan mereka. Sebagian mereka menyebutkan ucapan sahabat itu hujah. Ya, tapi dengan beberapa ketentuan sebagaimana yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh pengarang di sini. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak ucapan sahabat tidak hujah, bukan hujah. Ya. Jadi nanti ada pembahasan tentang al-adillah, -al adillah dalil dalil ya ada empat dalil yang disepakati Al-Quran, Sunnah eh, Al-Quran, Sunnah Sahihah eh, Ijma Kemudian Kias eh, Ini disepakati bahwasanya itu adalah dalil-dalil yang dianggap sebagai hujjah. nah, Sebagian ulama atau Nah, sebagian ulama mengatakan hanya tiga saja nah, Seperti dalam madhab zahiri ya Mereka mengatakan hujjah itu yang mujma'an alaihi hanya tiga saja Al-Quran, Sunnah dan Eh, ijma. Adapun kias nggak masuk kata mereka. Nah, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka mengatakan empat. Ya, ya. Uh, Al-Quran, Sunnah, ijma dan kias. Nah, ini dalil-dalil yang eh, disepakati tentang uh, hujahnya. Adapun dalil-dalil yang lainnya, ya, itu diperselisihkan. Apakah itu adalah hujah atau bukan? Nah, di antaranya adalah al qawlus sahabi. Nah, eh, Qawlus eh, sahabi, ucapannya sahabat. Ya. Di sini beliau rajihkan yang kuat adalah ucapan sahabat itu hujjah, boleh dijadikan hujjah, ya. Kecuali illa ayyukhalifa nassan, kecuali kalau ucapan sahabat itu menyelisihi nas, menyelisihi dalil. Ya. Nas di sini yang dimaksud Al-Qur'an atau sunnah. Nah, au Qaulu sahabiyin akhar atau ucapan sahabat yang lain. Ya. Kalau seandainya ucapan sahabat ini menyelisihi nas, maka yang diambil adalah nas. Ya. Kalau seandainya ucapan sahabat ini menyelisihi ucapan sahabat yang lain, maka dilihat ya diambil yang rajih di antara keduanya. Ya. Seperti ucapan eh, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan eh, kullu eh, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah eh, Ibnu Ibnu Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ibnu Umar. Nah. beliau mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Walaupun manusia menganggapnya baik. Walaupun manusia menganggapnya atau memandangnya baik. Ya, dianggap sesat semuanya. Baik, sekarang kita lihat ucapan sahabat ini kita bisa jadikan hujah atau tidak? Kita lihat apakah menyelisih nas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah? Ternyata tidak. Justru ada dukungannya karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan hasanun sahih dalam eh, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu di akhirnya Nabi bersabda wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama karena setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Berarti ucapan sahabat di sini bahwasanya bid'ah itu adalah sesat seluruhnya ini diterima ya dan dianggap sebagai hujjah. Nah, apakah menyelisih ucapan sahabat yang lainnya? Ternyata tidak. Tidak ada ucapan sahabat yang menyelisih hal tersebut. Kalau begitu, itu adalah contoh uh, ucapan sahabat yang merupakan uh, hadis mauquf atau hujjah. Eh, hadis hadis mauquf yang bisa dijadikan hujjah. Nah, masya Allah taala. Baik. Kemudian kita beliau rahimahullah taala was-sahabiyyu man man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Nah. Baik, sebelum kita uh, jelaskan tentang sahabat uh, tentang hadis mauquf ini Ya. Ada tiga jenis atau tiga bagian. Ya. Yang disebutkan oleh uh, guru kami Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullah taala. Kata beliau, "An-naw'ul awal, an-naw'ul awal, jenis yang pertama dari hadis mauquf ini adalah qaulu sahabiyyin ishtahara fil ummati wa lam yujad lahu mukhalif." Ucapan sahabat yang masyhur yang terkenal di di umat ini dan tidak didapatkan ada yang menyelisihinya. Fahada yuqal ini disebut sebagai al-ijma' sukuti. Ijma' yang sifatnya sukuti. Ya. Sukut dari kata uh, sakata yang diam. Ya, dianggap ijma' karena didiamkan oleh sahabat yang lainnya, jadi dianggap ijma'. Wa huwa hujjatun indahum. Dan ini merupakan hujjah menurut para ulama. Nah, jadi kalau ada ucapan sahabat ya dan sahabat ini masyhur terkenal seperti uh, Abdullah bin Abbas atau sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, atau sahabat Abdullah bin Umar atau Aisyah radhiyallahu anha atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau para sahabat-sahabat masyhur yang lainnya. Ya, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi ucapannya. Ya, maka ini dianggap sebagai hadis yang uh, mauquf ya, dianggap sebagai ijma' sukuti, ijma' sukuti. Nah, jenis yang kedua wa nau'u tsani kata beliau qaulu sahabiyyin khalafahu sahabiyyun akhar. Ucapan sahabat tapi diselisihi oleh uh, sahabat yang lain. Ya. Fala yakunu qaulu sahabiyyi hujjatan hina idin. Nah, kalau begitu ucapan sahabat ini ya tidak boleh atau tidak dikatakan hujjah. Nah, Warabahatu ila tarjih min dalilin khariji. Maka kita cari tarjih ya e, menguatkan salah satu di antaranya. Umpamanya sahabat A bilang A. Ternyata ada sahabat B mengatakan B umpamanya. Berbeda dengan sahabat A tadi. Mana yang roji? Nah, kita harus cari mana di antara mereka yang roji dengan dalil yang lain. Ya, dalil yang lain. Ya. Kita cari dalil yang lain yang menguatkan siapa di antara mereka berdua ini yang lebih tepat ucapannya. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah nawu tsalits qawlu sahabiyyin lam yantashir fil ummati wa lam yujad lahu mukhalifun wa huwa al-muradu bi mas'alati hujjiyati qawli sahabi. Nah, kata beliau, ucapan sahabat ya lam yantashir fil ummah tapi tidak tersebar uh, di kalangan umat ini. Ya. Tapi dan juga tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Ini yang dimaksud bimas alati hujjati qauli sahabi. Inilah yang dimaksud tentang pembahasan hujjahnya qaul atau ucapan sahabat. Ya. Wal jumhur ala annahu hujjatun. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama pendapat sahabat atau ucapan sahabat itu dianggap hujjah berdasarkan sabda eh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Nah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali bertaubat kepadaku kata Allah. Ini para sahabat. Dibikin pula e, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini maksud adalah para sahabat. Ya. Dua dalil ini, surat Luqman ayat 15 dan surat taubah ayat 100 ya, dijadikan dalil oleh sebagian ulama atau kebanyakan ulama, jumhur ulama bahwasanya ucapan sahabat itu hujjah. Ya, ucapan sahabat itu hujjah, yakni ucapan sahabat yang tidak tersebar di kalangan umat ini ya, di dalam uh, umat Islam akan tetapi ucapan tersebut tidak ada dalil yang tidak ada ucapan sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, ini eh, kata para ulama atau kebanyakan ulama ucapan sahabat seperti ini dianggap dianggap hujjah. Nah, kenapa? Wali'anna sahabata a'rafu bitanzil kata uh, beliau rahimahullah taala hafizahullah taala. Karena sahabat itu lebih paham, lebih tahu tentang Al-Qur'an. Ya. Dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa indahum minal lughati ma yumkinuhum minat ta'wil. Dan mereka memiliki bahasa, ini bahasa Arab, mereka menguasai bahasa Arab yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan uh, Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu. Beliau mereka juga para sahabat itu menyaksikan Nabi dan berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi sahabatnya. Nah, wa'arafu masyahidahu, wa'arafu sya'dahu, wa da'bahu, wa'arafa wa'arafu ma yulahidhuhu, ma yulahidhu minal maqasid. Karena para sahabat itu mengenal eh, tempat-tempat uh, yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syahid dari hadis atau ayat tersebut. Demikian pula mereka mengenal urusan dan bagaimana uh, jejak atau petunjuk Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan mereka juga mengetahui apa yang diperhatikan dari maksud-maksud syariat dalam dalil tersebut ya mereka tahu semua tersebut dari uh, hal semua hal tersebut dari Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam nah ini menurut sebagian uh, kebanyakan ulama ya dengan sebab-sebab inilah mereka mengatakan kalau begitu ucapan sahabat itu hujah selama tidak ada dalil, tidak ada tidak menyelisihi dalil atau tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Sebagian ulama mengatakan akwalus sahabah kata mereka la yuhtajju biha, tidak boleh dijadikan hujah. Nah, kenapa? Alasan mereka ada ya. Alasan mereka karena kita tidak diperintahkan kecuali hanya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah saja. Ya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih kepada eh, berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Allah tidak sebutkan qaulus sahabi, ucapan sahabat nggak ada. Nah, Allah taala alam. Tapi di sini yang rajih uh, eh, dikuatkan oleh beliau wal, wal qaulul awal arjah. Ucap, uh, pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur ulama itu lebih rajih. Kenapa? Li'annana najid 'inda ar-raddi lil kitabi wa sunnati annahuma ya'murani birruju' ila aqwalis sahabah. Karena kita dapatkan eh, ketika mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dapatkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk kembali kepada akwal atau ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang rajih adalah pendapat yang pertama yang mengatakan ucapan sahabat adalah hujjah, boleh dijadikan hujjah dengan catatan tidak menyelisihi nas dan yang kedua tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, masya Allah taala. Was sahabiyu kata beliau sahabat itu adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sahabat itu adalah manisnya ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala Ini Yani seorang yang bertemu, berkumpul dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi kepada Nabi dan mati di atas keimanannya. Nah, dan mati di atas keimanannya. Nah, itu adalah Nabi SAW. Eh, itu adalah sahabat radhiyallahu taala anhu. Itu definisi sahabat. Nah, masya Allah taala. Sebagian mereka menyebutkan sahabat itu adalah sahabi itu adalah uh, man Nabi, ya, orang yang melihat Nabi tapi ini dikritik oleh sebagian para ulama ya tepatnya uh, man ijtama bin nabi nah orang yang bertemu atau berkumpul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak melihatnya nah karena kalau kita pakai definisi yang mengatakan man ra'an nabi seorang yang melihat nabi ya nanti ada sahabat-sahabat yang buta yang tidak melihat nabi itu bisa keluar dari definisi tersebut Makanya sebagian ulama mengkritik definisi itu, mereka mengatakan uh, kata roa melihat ini uh, tidak tepat. Nah, sebagian mereka mengatakan manijta ma'abin nabi, orang yang berkumpul langsung atau bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia tidak melihatnya. Nah ini catatan yang pertama. Yang kedua mukminan bihi, dia harus beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, ini bukan sahabat. Seperti Eh, Abu Lahab umpamanya ya, atau Abu Jahal mereka tidak tidak beriman kepada Nabi apakah dia dikatakan sahabat karena dia bertemu Nabi jawabannya tidak ya, dia harus beriman kepada Nabi wa mata ala dhalik. dan dia mati di atasnya kalau dia beriman kepada Nabi SAW eh, dia bertemu dengan Nabi SAW kemudian dia beriman kepadanya setelah itu eh, dia dia murtad umpamanya dia keluar dari Islam tidak mati di atas keislamannya maka ini dianggap dia, ya, tidak dianggap sahabat Sebagian mereka menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan, kalau umpamanya dia bertemu dengan Nabi, setelah itu dia beriman kepada Nabi, setelah itu dia murtad, setelah itu dia beriman lagi dan mati di atas keislamannya. Apakah dia disebut sah sebagai sahabat? Jawabannya iya. Nah, makanya sebagian ulama menyebut e, menambahkan walau takhallalat biriddah, walaupun diselingi dengan riddah, kemurtadan. Jadi, dia bertemu Nabi, beriman. Setelah itu dia murtad, ya setelah murtad dia masuk Islam lagi dan mati di atas keislamannya maka yang seperti ini disebut sebagai apa eh, sahabat nah masya Allah taala baik itu jenis yang kedua jenis yang ketiga dari khabar jika disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya yang ketiga adalah al wal maktu ya, hadis atau khabar yang maktu yaitu ma udhifa ila tabi'i faman ba'dahu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in ya, tabi'in itu akan datang nanti beliau sebutkan. Dan orang-orang setelah beliau eh, dan orang-orang setelahnya. Nah, masya Allah taala. Nah, yang dimaksud dalam hal ini adalah asar-asar ya, yang valid dari tabiin. Ya, yang valid dari tabiin. Masya Allah taala. Nah, kata Syekh Sa'ad Asy-Syisri hafizahullah taala, Wal maqtu' laisa hujjatin fil ahkami syar'iyyati bil ittifaq. Hadis atau asar yang maqtu' ya, itu bukan hujjah dalam hukum-hukum syariat secara ittifaq sepakat ulama itu bukan bukan hujjah. Nah, malam yahsul hunaka ijma'un minat tabi'in. Nah, selama tidak ada uh, kesepakatan di kalangan tabi'in dalam satu hal tersebut dalam permasalahan tersebut. Nah, Wal ijma'u dalilun mustaqillun sayati bahthuhu fil fasl qadim. Adapun kalau ada ijma, ya, kesepakatan tabi'in umpamanya ya, dalam satu perkara, maka ini dianggap hujjah. Nanti akan datang juga uh, rincian pembahasannya insyaallah taala di pembahasan ijma. Nah, di akhir pembahasan insyaallah. Nah. Masyaallah taala. Baik. Kata Syekh Salih eh, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Wattabi'in tabi'in itu adalah man ijtama'a bis sahabi mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik. Nah, di bawahnya lagi. Tabi'in itu adalah orang yang berkumpul dengan sahabat ya. Dia berkumpul atau bertemu dengan sahabat dan dia beriman dengan Rasulullah, terhadap Rasulullah. Maksudnya bukan beriman kepada sahabat karena kan e, ajaran sahabat itu kan dari nabi, ya. Kemudian datang generasi setelahnya disebut tabi'in. Nah, tabi'in ini bertemu dengan sahabat ya dan mereka mengambil ajaran-ajaran sahabat itu ya yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan mukminan bir rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mukminan bis sahabat, Ya, tapi mukminan bi, bir rasul, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas hal tersebut. Ya. Maka uh, orang yang seperti ini disebut sebagai tabi'i atau eh, tabi'in kalau dalam bahasa kita tabi'in. Nah, tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya, pokoknya semua asar yang dinisbatkan kepada tabi'in atau orang setelah mereka disebut sebagai apa? Hadis maktu, hadis yang maktu. Nah, bukan mengkoti ya, beda antara maktu dan mengkoti itu beda. Nah, antara hadis uh, eh, maktu dan mengkoti itu beda. Kalau hadis mengkoti ya satu hadis yang ada satu rawi perawi hadis yang eh, apa namanya sakot atau gugur hilang ya sedangkan maktu itu adalah ucapan yang disandarkan kepada tabiin atau orang yang setelah mereka ya jadi hadis yang maktu adalah ucapan para tabiin ya ucapan para tabiin sedangkan hadis mungkoti hadis yang mungkoti itu ucapan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ada satu rawi yang hilang di situ ya ada terputus sanatnya nah Masya Allah. Jadi ada ada perbedaan antara istilah uh, eh, al maktu dan al bungkote Ya. <coughs> Kesimpulannya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis hadis itu hadis ya. Kalau disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama marfu, yang kedua mauquf, yang ketiga maktu. Ini istilah ya. Jadi kalau marfu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ucapan Nabi atau perbuatan beliau atau takrir persetujuan beliau. Nah, marfu ini terbagi dua. Ada marfu secara hakiki, tadi telah sudah kita sebutkan definisinya. Atau marfu secara hukum. Apa itu marfu secara hukum? Ucapan sahabat yang mengatakan umirna atau nohina. Kami e, dilarang begini dan begitu atau kami diperintahkan begini dan begitu. Intinya ucapan sahabat yang seakan-akan menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihukum sebagai hadis yang marfu secara hukum. Nah, kalau secara hakiki itu langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istilah yang pertama hadis marfu. Istilah yang kedua adalah hadis yang maukuf. Hadis yang maukuf itu adalah hadis hadis yang disandarkan atau khabar yang disandarkan kepada sahabat. Nah, khabar yang disandarkan kepada sahabat. Ya. Nah, khabar yang disandarkan kepada sahabat itu sudah kita jelaskan tadi ada tiga perinciannya. Ya. Kemudian istilah uh, yang ketiga adalah hadis atau khabar yang maqtu' hadis khabar yang maqtu' adalah khabar yang disandarkan kepada tabi'in atau orang-orang setelah mereka. Nah, adapun hadis eh, mauquf yang disandarkan para sahabat tadi kita sudah sebutkan khilaf di kalangan para ulama tentang apakah e, hadis mauquf atau ucapan sahabat itu hujah atau tidak itu ada perselisihan di kalangan para ulama tapi yang rajih ucapan sahabat itu adalah adalah hujah selama tidak menyelisihin nas dalil dari Al-Qur'an atau sunnah dan yang kedua tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya kalau seandainya ada sahabat lain yang menyelisihinya, menyelisihinya, maka kita cari dalil lain, ya. Kita cari dalil yang lain, ya, untuk mencari tahu siapa di antara dua sahabat itu yang lebih tepat ucapannya. Nah, masya Allah taala. Ini ucapan sahabat ya, ucapan sahabat. Ucapan sahabat saja itu diperselisihkan di kalangan para ulama tentang apakah hujah atau bukan. Bagaimana lagi selain selain sahabat? Ya, hadis yang maktu saja yaitu hadis yang disandarkan kepada tabiin yang merupakan murid-murid sahabat itu sepakat para ulama ya bukan hujah ya coba lihat ucapan tabiin ucapan sahabat diperselisihkan apakah hujah atau bukan ini ucapan mereka orang-orang yang dekat dengan zaman Nabi apalagi dengan dengan kita ya ucapan ustadznya ya atau murabbinya atau kiainya itu bukan hujah ya jadi ucapan ulama-ulama itu apalagi di zaman kita sekarang atau ustadz-ustadz kita itu bukan hujah. Nah, hujah itu kalau dia bawakan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan uh, bermanfaat. Ya, berikutnya Allah taala eh, kita akan masuk dalam pembahasan aqsamul khabar bi'tibari turuqihi, jenis-jenis khabar kalau ditinjau dari sisi jalur-jalur periwayatannya. Nah,